Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. <clears throat> Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Meneruskan pembacaan Al-Fusul fi Siratir Rasul pasal-pasal dalam sirah, sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah wa taala. Masih kita di pembahasan perang Ghazwatul Khandaq au Al-Ahzab, perang Khandaq. Ini yani waktu itu Nabi dan para sahabat buat parit sekitar Madinah atau Al-Ahzab. Ini ketika berkumpulnya kelompok-kelompok dari orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi untuk menyerang Madinah dari beberapa hizb sehingga dikatakan al-ahzab kelompok-kelompok. Disebutkan oleh Ibnu Katsir taala perselisihan di antara para ulama kapan terjadinya. Beliau Ibnu Katsir membenarkan merujukkan terjadi tahun yang kelima. Tapi ulama alam ya seperti Imam Bukhari mengatakan tahun yang keempat itu lebih tepat. <clears throat> ulama Dan ini tidak terlalu uh, jadi perkara yang penting sekali. Sebagian mengumpulkan yaitu apa? Akhir dari tahun yang keempat Hijriah, awal dari tahun kelima Hijriah. Kemudian kalau Allah taala masih membicarakan mana ini yang lebih benar dari pendapat itu. kalau Abu Muhammad Ibn Hazm Al-Andalusi berkata Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalus ini ulama Spanyol. Eh, sekarang menjadi negeri orang kafir. Fi Maghazihi di buku beliau tentang Maghazi, peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hada qaulu ahlul maghazi. Ini pendapatnya ulama ahlul maghazi, ahli perang. Ulama yang mencatat atau membukukan masalah-masalah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. kemudian beliau mengatakan wa sahih lasya la syaka bihi. Yang benar ya, yang tidak ada keraguan padanya anha fi sanah arba, yaitu di tahun yang keempat. Nah, ini dia mengatakan demikian. Ini tidak ada, ada ragu, bahkan mengatakan tidak ada ragu. Ini menyelisih ucapan jumhur ulama. Tapi beliau mengatakan ini kenapa? Karena beliau mempunyai ukuran penanggalan itu agak beda sedikit. Bahwa kalau Musa bin Uqbah ini pendapatnya Musa bin Uqbah, Sumbah Taja, Ibn Azam. Demikian juga ucapan Imam Bukhari. Ya, demikian disebutkan. Dan itu ucapan Musa bin Uqbah, Sumbah Taja, Ibn Azam. Kemudian Ibn Azam beliau berhujah berdalil Di hadis ini Umar dengan hadis Abdul bin Umar an Umar, di Bukhari Muslim jelas ini. Ya, bahwa beliau mengatakan Ibn Umar Uridu ala Nabi, aku menampakkan, ini menawarkan diriku kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya di perang Uhud. Kapan itu? Tahun ketiga, bulan Syawal telah lewat. Wa ibnu arba asyrah. Dan aku umurnya 14 tahun, masih muda. Tahun ketiga. Kalau Nabi meninggal tahun yang ke-10, tanggup tambah 7 tahun. Berarti Ibnu Umar umurnya berapa? 7, 7 14? 21 tahun, 22 tahun. Nabi meninggal, Ibnu Umar masih 20 tahun. Seperti kalian-kalian ini 20 tahun. Ya, masih muda kan. Itulah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kalau kita tergambar Ibnu Umar berkata pada Nabi, gambarkanlah Nabi seperti anak-anak muda umur 20 tahun. Atau ketika di perang Uhud masih umur 14 tahun, masih muda. Ya, wa ana ibnu arba ah, aku masih berumur 14 tahun. Falam yujisni, Nabi tidak memperbolehkan aku. Wa uritu alaihi dan aku menawarkan kepada beliau, Yaumul Khandaq di perang Khandaq wa ana ibnu khamsa asyrata. Ini satu tahun berikutnya. Dan aku umurnya 15 tahun. Pak aja Zani, Nabi memperbolehkan aku. Umur 15 boleh perang. 15 tahun berperang. Ya. Dan mereka para sahabat berani anak-anak muda seperti inilah. Ibnu Abbas, ya. Ibnu Zubair, anak-anak muda inilah ya. Abdul bin Amr bin As, anak-anak muda. Ya, yang berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah berarti berapa? Ya berarti tahun berikutnya satu tahun berikutnya kalau Uhud tahun tiga berarti ya tahun keempat kan gitu perang Ahzab ini Fasa'anahu lam yakun bainahuma illa sana wahidah faqat maka benarlah sungguhnya tidak ada di antara keduanya itu kecuali satu tahun saja kan gitu sehingga inilah pendapatnya Imam Bukhari juga satu tahun Ibnu Nasim juga Kalau Qultu aku katakan Ibnu Katsir menolak ini hadal hadis Mukharrajun fi sahihain. Hadis ini memang keluar di dalam Bukhari dan Muslim. Walaysa saya ala ma ibda'ahu, tidak menunjukkan apa yang dia anggap, apa yang dia katakan. Li'anna manat ijazah al-harb karena manat yakni ukuran ya diperbolehkannya perang itu kanat indahu di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam khams asyara sana 15 tahun. Ya gitu. Ini mulai membantah nih. Ini ukurannya kan 15 tahun. Jadi bisa kemungkinan <clears throat> bahwa Nabi memperbolehkan setelah dia satu tahun berikutnya, kemudian dua tahun berikutnya, bisa jadi bisa jadi ketika umur 16 dia minta izin atau 17. Karena ukuran Nabi itu 15. Pokoknya kalau lebih dari 15 boleh perang. Boleh perang. Ya berarti apa? Ini tidak menjadi dalil. Ya coba kita baca beliau mengatakan fakanat <clears throat> la yujiz beliau tidak perbolehkan man lam yablugha selama orang belum sampai 15 tahun. Waman balagah aja sama kalau sudah lebih 17, 16 atau bahkan 15 nama maka Nabi perbolehkan. Pada maka Ibnu Umar yang Uhud mimman lam yablugha. Ketika Ibnu Umar ketika perang Uhud belum sampai lam yujisu Nabi tak perbolehkan. Wala maka naqad balagah ketika Ibnu Umar sudah sampai melebihi 15 tahun Yamal Khandaq di perang aja sahu maka Nabi perbolehkan. Walaysa yang fi hada maka tidaklah ini meniadakan bulu bulugahu sungguhnya baliknya beliau qad alih alaiha sana. Bahwa sungguhnya lebih atasnya satu tahun au ini atau dua tahun au salasan atau tiga tahun au aksar min dalik atau lebih dari itu. Pakanahu seakan-akan beliau mengatakan ya qala mengatakan wa uritu alaihi yang khandaq aku ya menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di peran kondak wa ana balik aku sudah balik itu aja pokoknya aku sudah balik sehingga Nabi mengizinkan ya Au min abnail harb atau dari anak-anak yang sudah boleh untuk perang. Ya, ini menurut beliau. Tapi jelas itu dari riwayat ya, wa ana ibnu khams asyrata. Dan aku sebagai tadi, wa ana ibnu khams asyrata. Aku sudah berumur 15 tahun. Kan itu jelas, berarti beliau waktu itu umur 15 tahun. <clears throat> ini tidak terlalu penting sekali bagi kita. <clears throat> Selesai ya demikian. Ini jawaban beliau kurang kurang menenangkan kita. Wakat kila sebagian mengatakan ini yang mengumpulkan ya daripada ribut inilah pendapatnya. Inahu kana yaum Uhud sesungguhnya keadaannya di perang Uhud fi awali Rabi'ah. Ya, perang Uhud itu awal tahun yang keempat ya, fi awal Rabi'ah asyrata ini awal dari dia itu umurnya 14 tahun min umri dari umurnya Ibnu Umar wa bi yaumil Khandaq ketika di perang Khandaq fi akhiri khamisah asyrah jadi di akhirnya 15 nah, Seakan-akan dia mengumpulkan ya ketika perang <clears throat> Uhud itu awal umur 14 ketika perang Khandaq itu akhir umur 15 ya ini seakan-akan satu tahun tapi apa sebenarnya hampir dua tahun kan gitu paham orang ditanya kamu lahir tahun berapa 76 ya kalau lainnya 76 1 Januari kalau ini masih ya berarti seperti 75 31 Desember kan aneh gitu jadi hitungannya seperti itu kadang-kadang Ya, sebagian berpendapat demikian. <clears throat> Jadi amannya tadi akhir dari tahun keempat, awal dari tahun yang kelima. Sudah daripada ribut ini aja, kan gitu. Maka disebutkan di sini oleh beliau bahwa <clears throat> yaum kondak di perang kondak di akhir tahun yang ke-15, umur dia 15. wafi fi dan nadar tapi Ibnu menolak ucapan ini. Wal awal aqwa. Wal awalu pendapat yang pertama lebih kuat fin nador di dalam penelitian liman am'ana wa ansoba untuk orang yang perhatikan dan jujur. Yani tengah-tengah. Wong roh alam. Ya ini. Ini intinya dia membela pendapat tahun yang kelima. Wa kana sababu ghuswatil Khandaq. Sekarang kita berbicara sebab perang Khandaq ini apa? Kok bisa terjadi perang Khandaq? Ana nafaran min Yahud sesungguhnya sekelompok dari orang Yahud min Bani Nadir dari dari Bani Nadir. Bani, Bani Nadir ini yang Nabi kepung kemudian mereka terusir kan gitu. Sampai Allah turunkan surat Al-Hasyr. Ya subhanallahi ma fis samawati wa fil ard. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab min diyarim orang Yahudi. Ya itu. Bani Nadir, ada Bani Kainuqa, ya ada Bani Quraidah, ya ada orang Khaybar empat. Empat suku besar Yahudi yang ada di Madinah. Di antaranya Bani Nadir ini yang sudah terusir. Ya demikian. <clears throat> tahun keempat Rabiul Awal sudah terusir dia. Aladina jelahum yang mana Nabi SAW mengusir mereka. Minal Madinah dari Madinah karena mereka berkhianat ingin bunuh Nabi waktu itu. Ila Khaybar ke Khaybar. Kama qadimna sebagaimana telah lewat. Akhirnya mereka terusir ke Khaybar. Ya demikian. Dalam perang Khaybar ya sebutkan nanti terjadi tahun yang ketujuh. Diusir juga nanti Khaybar dikalahkan Waktu Ali bin Abi Thalib yang mengalahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa hum asyrabum dan mereka adalah orang yang paling mulia. Ya. Di sekelompok dari orang-orang mulia Bani Nadir yang sudah terusir ini. Siapa itu? Kasalam bin Abi Hukaik. Salam bin Abi Hukaik, wa Salam bin Mishkam, Salam bin Mishkam, wa Kinanah bin Rabi wa Girim. Demikian juga Kinanah bin Rabi dan selain mereka. Kharaju ila Quraisy, mereka keluar ke Quraisy ke Mekah wa qaiduhum ya kharajat Quraisy ya ini kharaju ila mereka keluar ke Quraisy di Mekah yang ada di Mekah sungguh besar di Mekah falabuhum maka mengajak mereka mengumpulkan mereka ala harbi Rasulillah untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aduhum menjanjikan orang Yahudi ini menjanjikan orang Quraisy min anfusim dari diri mereka suku mereka an-nasr untuk menolong sepakat orang yang diusir oleh Nabi SAW akhirnya bergabung dengan orang-orang kafir Quraisy. Fajabuhum maka mereka orang Quraisy pun menerima tawaran tersebut. Semua kharaju ila Qatafan. Kemudian rombongan tadi orang-orang Bani Nadir ini ataupun yang lainnya juga mereka keluar ke Qatafan. Disebutkan Qatafan ini yang dulu pernah Nabi mau menyerangnya, tidak terjadi perangan. Sudah lewat di bulan Safar tahun yang ketiga. Qatafan itu adalah suatu tempat <clears throat> ya sebutkan ya sekitar Mekah. Pada auhum fa'ajabuhum aidon Maka mereka mengajak orang Qatafan dan mereka pun menerima juga. Berarti tiga sudah. Bani Nadir sekitar Madinah juga sudah diusir, orang Quraisy demikian juga orang Qatafan. Wa kharajat Quraisy wa qaidum. Akhirnya keluarlah Quraisy wa Abu Sufyan bin Harb, pemimpinnya Abu Sufyan bin Harb. Waktu itu belum masuk Islam. Wa kota Qatafan Uyayna bin Hisan. Uyayna bin Hisan itu yang memimpin Qatafan. Quluhum bin nahwi alaf rajul, semuanya sekitar ribu orang. Di Madinah tidak sampai ribu yang nanti berperang. Buat rombongan banyak sekali 10.000 ribu, kan banyak sekali itu. Itu satu hari butuh berapa onta itu kalau mau tinggal di situ. Nanti satu bulan mengobong Madinah. Ya mereka tunggang langgang akhirnya. Butuh makan, butuh minum kan entah berapa itu logistik kalau sekarang ini orang-orang kafir sendiri perang orang Rusia sama apa eh, <clears throat> ya Ukraina itu berapa itu yang dikeluarkan? Sebutkan satu jam 20 200 miliar. Rusia itu untuk satu jam sekarang ini semoga Allah menghancurkan mereka, semua orang kafir. Satu jam 200 miliar. Satu jam. Ini sudah tiga bulan lebih. Ini orang-orang Korea sepuluh ribu dan rombongan ini tadi sepuluh ribu. Pada masa sami'a Rasulullah ketika Rasulullah SAW mendengar bi masirhim perjalanan mereka ilai kepada Nabi ini ke Madinah dikepung mau dihancurkan dari asalnya Islam di Madinah. Amaran muslimin maka Rasulullah memerintahkan kaum muslimin bihafri kondak untuk menggali kondak kondak parit sudah ketahui itulah yang dilakukan dulu ketika di Damaskus yaitu banyak pelajar dari orang-orang Rusia ini dengan sistem pertahanan itu bagi orang yang terkepung itu yang paling kuat kondak Ya, kalau dengan benteng itu benteng sampai habis. Tembaknya satu persatu sampai batunya hilang semua itu. Tembak tank itu sampai habis. Namanya benteng sampai habis bentengnya itu. Tapi kalau Honda, kalau parit ya tidak bisa habis. Karena orang semuanya di bawah. Kan itu. Yahulu bainal musyrikin wa bainal Madinah. ini membatasi antara orang musyrik dan orang-orang yang ada di Madinah. Wa kana dzalika bi isyarah Salman Al-Farisi radhiyallahu dan itu dengan isyaratnya Salman Al-Farisi. Ada aslinya dari Persia. Persia ya tadi sekitar Rusia. Sebagian berpendapat dari Salman Al Farisi dibicara, dibicara para ulama. Di sini dikatakan isyaratnya Salman radhiyallahu anhu. al muslimun maka kaum muslimin mereka pun bekerja fihi di dalamnya. Mubadirin bersegera ya hujum al kufar alim sebelum datang serangan orang kafir atas mereka segera setelah dengar langsung digali itu Madinah ya alaihi atas mereka wa kanat fi hafrihi ayat mufassalah di, di dalam penggalian itu ada tanda-tanda yang rinci Ya tulu syarha panjang kalau mau diceritakan kalau mau disyarah apa itu banyak wa alamu nubuwah qad tawatara khabaruha demikian juga tanda-tanda kenabian nabi sudah mutawatir kabarnya seperti waktu itu bagaimana ya Abu Talha ya, dan istrinya Muslim menjamu para sahabat Kambing kecil bisa semua yang bisa makan kenyang. Demikian juga Jabir juga. Masya Allah ini banyak tanda-tanda di situ tentang Nabi Nabi Sulaiman. Kalau maka mula kudum kon imal musyrikun ketika sudah selesai datanglah orang-orang musyrik sudah selesai buat parit ini datang orang musyrik. Anazalu haulal Madinah maka mereka pun turun di sekitar Madinah. Maka Allah Taala sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di surah Al Azab cerita itu surat Al Azab. <clears throat> Sebutkan di ayat yang ke-10. Kama ta'ala id ja'akum min fawqikum wa min asfala minkum wa izaqatil absar wa balagatil khunu eh, wa balagatil qulub hanajir. Id ja'akum ketika mereka datang kepada kalian min fawqikum dari atas kalian Madinah bagian atas wa min asfala minkum bagian bawah dari Madinah juga. Ya, demikian. Sampai yakni takut itu rasa takut itu muncul pada kaum muslimin dikepung 10 ribu. Baharaja Rasulullah, maka Rasulullah SAW boleh keluar. Fatahasana bil Khondak beliau pun berbenteng dengan Khondak berlindung dengan parit ini. Wahwa lah sah. alaf ala sahih min ahli Madinah. 3000 dan mereka ini 3000 yang benar ya menurut pendapat dari orang Madinah. Jadi yang meng, yang mengitari dari para sahabat kondang ini 3000, yang mengepung 10000. Wazama Ibnu Sa'ad Ibnu Sa'ad kemudian berpendapat menyangka anahu inama kana fi sab'imi'ah. Menurut dia 700 orang saja. Lebih sedikit lagi. Wa hadza ghalatun min khusbati Uhud. Dan ini kesalahan dari perang Uhud. Salah. Allah taala alam. Ini salah ini pendapat ini. Fajalu duhu fajalu duhurahum ila salat. Maka mereka para sahabat menjadikan leher-leher eh, ini punggung-punggung mereka itu ke arah salat. Sal itu adalah jabal, gunung yang ada di Yaqaf Fisimali, Gorbi lil Madinah Munawwarah. Ini sebelah utara eh, bagian barat dari Madinah. Nah itu. Ini mereka menghadapkan di arah itu. Wa amara sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW memerintahkan binisa wa darori, memerintahkan perempuan-perempuan dan gadis-gadis Fajuilu maka dijadikanlah mereka ini fi atamil Madinah. Ya di rumah-rumah yang tinggi ada di Madinah. Rumah-rumah besar yang kita perhatikan di Arab itu dari tanah yang tebal itu nanti bertingkat-tingkat di situ. Ya di situlah diletakkan perempuan disembunyikan di situ dan gadis-gadis. Wastakhlafa 'alaiha dan Nabi SAW menunjuk sebagai pengganti di Madinah di dalam kotanya itu Ibnu Umi Maktum radhiyallahu Ya, Abdullah bin Ummi Maktum itu yang menggantikan Nabi di Masjid Nabawi. Nabi dan para sahabatnya, kalau Abdullah bin Maktum ini kan buta. Nabi dan para sahabatnya berjaga-jaga di sekitar Madinah. Bantalaka Huyai bin Akhtab An-Nadri ila Bani Quraidah. Berangkatlah Huyai bin Akhtab An-Nadri, ini Bani Nadir, ulama, ila Bani Quraidah, orang-orang Bani Quraidah, orang Yahudi juga. Ini setelah perang perang Asyabi nanti akan Nabi menyerang eh, Bani Quraidah. Ya ini kuya ini mendatangi orang Yahudi di Bani itu sama juga. Fajtama'a bi Ka'ab bi Ka'ab Asad, maka berkumpul dengan Ka'ab bin Asad. Ra'isuhum pimpinan mereka. Para biasal bihi terus menerus bersama dengannya hatta naqadal ahad. Sampai membatalkan perjanjian. Dulu mereka berjanji dengan Nabi untuk tidak berperang, tapi dibatalkan perjanjiannya. Itu di sekitar Madinah ini. Tambah berat lagi kan berarti Nabi Nabi Nabi Rasulillah yang mana antara suku dia ini, dia ini dengan Rasulullah SAW. Wa faqa Ka'ab al-musyrikin. Maka Ka'ab tadi ya karena bergumul dengan Ka'ab ini tadi pemimpinnya Bani Quraidah sepakat dengan orang-orang musyrik ala harbi Rasulullah untuk menyerang Rasulullah. Wah, sudah. Tambah semakin apa? Banyak yang menyerang Nabi. Ya, fasurru bidzalik. Ya, maka mereka gembira dengan hal tersebut ya dan mereka pun berangkat semua untuk menyerang Medina. Berarti tambah Bani Quraidah juga. Wa Rasulullah Rasulullah asadain maka Rasulullah mengutus dua orang namanya saat saat bin Mu'ad dan saat bin Ubadah, sama-sama pimpinan dari orang-orang Ansor. Masya Allah. Wa Khawas bin Jubair, Khawas bin Jubair, wa Abdullah bin Rawah dan Abdullah bin Rawah. Ini nanti yang jadi panglimanya di perang Mu'tah. Terbunuh beliau radhiyallahu anhu. Liya'rifu lahu untuk mengetahui agar mereka mengetahui bagi Nabi SAW alaihi wasallam kabar Hal naqada Bani Quraidah al-ahda aulah? Apakah Bani Quraidah membatalkan perjanjian atau tidak? Ya, membatalkan atau tidak? pala qarabu minhum ketika mereka ini tadi mendekati Bani Quraidah, wajaduhum mujahiri bil adawah wal qadr. Mereka menampakkan permusuhan dan pengkhianatan. Fatasabu, maka mereka saling mencerca wa nalal yahud dan orang Yahudi pun ya memusuhi alaihim yang Ini untuk mereka lanat Allah orang Yahudi ini min Rasulillah terhadap Rasulullah SAW. Mereka mencerca Rasulullah. Demikian juga orang Yahudi pun ingin menyerang Rasulullah SAW. Fasabahu Sa'ad bin Mu'ad, maka Sa'ad bin Mu'ad pun mencerca mereka. Tidak kuat ya, mungkin karena ejekan-ejekan itu. Wa nusarafu anhum dan mereka pun rombongan yang dikirim oleh Nabi ini tadi pergi dari mereka. Tahu ternyata mereka juga berkhianat. Waqat amarhum sallallahu alaihi wasallam Nabi telah merintahkan mereka sahabat ini tadi yang diutus ingkanu naqadu kalau memang benar Bani Quraisy itu, membatalkan perjanjian berkhianat Allah yafutu bidzalik ya untuk tidak lemah yang demikian itu fi adil muslimin di kekuatan kaum muslimin adil muslimin bunda-bunda muslimin ini jangan sampai kemudian apa mungkin tersebar ya sehingga melempahkan kekuatan kaum muslimin Li'ala yurisu dan agar tidak menimbulkan apa kelemahan. Karena orang kalau sudah tahu semuanya mengumpulkan tambah sedih, tambah sedih, tambah lemah kan itu. Sebenarnya kuat tapi jadi lemah. Wa wa yalhanu ilai lahnan ay lahzan. Ini jangan sampai berbicara yang kemudian salah. Ya, untuk membalik keadaan. Walabul amr ini membalik keadaan, jangan sampai. Falamma qadimu alaih ketika mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Kala maka dikatakan ma wara'akum apa di belakang kalian? Qalu maka mereka mengatakan adol wal farah. Sebutkan yaitu pemimpin-pemimpin orang-orang Quraisy. Adol wal, wal farah. Ini sudah lewat ini tentang permasalahan eh, eh Gotofan telah lewat. Ya, ini orang-orang ketika Nabi mengirim ke Ashabur Raji. Ya'nuna Ya, yakni maksudnya adalah mereka telah berkhianat. Ya, demikian. Adalah wal faroh ini adalah adol wal faroh ini adalah pemimpin-pemimpin orang Quraisy. Yani mereka telah berkhianat Biasa ashabi roji yang terhadap orang-orang roji pernah lewat di halaman 83. Ya ketika Pak Suroji kami mengirim di tahun yang keempat di bulan Sofar waktu itu. <clears throat> Fa'aduma dzalik. Yang roji itu suatu tempat antara Mekah dan Aswan. Ini mereka berkhianat mereka juga. Fa'adu madzalik alal muslimin, maka menjadi berat yang demikian itu bagi kaum muslimin. Oh, ternyata mereka semua mau mengopung. Mereka sudah sepakat mau mengopung bahkan Bani Quraizah yang dekat dengan Madinah juga membatalkan perjanjian. Wastaddal amra perkara yang menjadi berat. Wa adumal khatar, ya bahayanya pun semakin besar. Wa kanu kama qala Allah taala, maka mereka keadaannya sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Ahzab. Ya, hunalika tuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadidah. Ya di sanalah dicoba diberikan balak orang-orang beriman dan mereka digoncang dengan goncangan yang keras. Yang nanti akan disebutkan lanjutannya ya. Ini sini menunjukkan bahwa waktu itu orang-orang kafir, baik orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, ya demikian juga di Qotofan, demikian juga orang Quraisy mengobong mereka para sahabat yang ada di Madinah. Demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikepung Nabi di sini. Semoga Allah tinggal. Semoga Allah hidayah. Assalamualaikum.